Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Bertemu kembali kita dalam belajar bahasa Arab di program Akademi Nur. Dan hari ini pada episode keempat ini kita akan melanjutkan uh, pelajaran kita masih di Al-Wahdatul Ula, pelajaran pertama At-Tahiyyatu wa Ta'arufu. Ya, pengucapan salam, dan juga saling berkenalan. Sekarang kita masuk ke ad Susalis, pelajaran ketiga. Ya, yang punya buku dilihat di halaman 6, ya, Al-Arabiyatu baina yadaik. Buku Al-Arabiyah baina yadaik halaman ke-6. Ya. Ingat, saya tidak bosan-bosan mengingatkan bahwasanya kunci dari belajar bahasa Arab adalah al-mumarasatu, pembiasaan, ya. Dengan membiasakan diri, mengucapkan, mendengarkan dan mengulang-ulang maka insya Allah kita akan sukses dalam belajar bahasa Arab. Tapi kalau hanya didengarkan saja sambil tidur-tiduran misalnya begitu, makin eh, dia bisa kita mungkin paham, tapi cepat pula lupanya. Jadi tiga poin ini tadi an-nazar dengan melihat, istima mendengar dan ia ada mengulang, pengulangan itu adalah kunci utama. Ya. Karena belajar itu kan ada tiga dimensi yang harus saling bekerja. Yang pertama visual, ya, audio, dan juga lisan kita. Baik, kita masuk di sini halaman ke-6 al-hiwarus thalis, bagian alif. Al-hiwarus thalis, al-hiwar percakapan as-thalisu ketiga. Al-hiwarus thalis, percakapan ketiga. Unzur wastami' wa'a'id. Ya, unzur wastami' wa a'id. Ya. Lihat, dengarkan dengan benar, dengan baik, dan ulangi. Al-hiwaru baina Ahmad wa Badar. Ya, Badrun. Qala Ahmadu, Ahmad berkata, assalamu Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hada akhi huwa mudarrisun. هذا أخي هو مدرس قال بدر أهلا وسهلا قال أحمد هذا صديقي هو مهندس هذا صديقي هو مهندس الأخ أهلا وسهلا قال أحمد مع السلامة قال بدر مع السلامة yeah? Baik, sekarang kita coba dulu pahami maknanya. Assalamualaikum waalaikumsalam. Hada akhi. Jadi di sini konteksnya kita mengenalkan uh, teman kita atau orang kepada orang lain, ya, kepada mungkin lawan bicara kita lah intinya. Kita ingin memperkenalkan uh, seseorang kepada lawan bicara kita. Dalam konteks pembicaraan kita ini, akhi ya dan sodiki. Hada akhi ini saudaraku, saudara laki-lakiku. Hada akhi. Ya. Eh, akhi di sini maksudnya saudara yang punya hubungan kekeluargaan, ya. Hada akhi, ini saudaraku. Huwa mudarris. Huwa mudarrisun. Dia seorang guru. Jadi seorang guru disebut dengan mudarrisun. Hada akhi huwa mudarrisun. Ini saudaraku, dia seorang guru. Mana katakunya di sini, Pak Ustadz? Ya, kataku dalam kata saudaraku adalah pada huruf ya terakhir, akhi. Karena ada huruf ianya itu, itu saya maksudnya. Hada akhi huwa mudarris. Ini saudaraku, dia seorang guru. Badar kemudian mengatakan kepada eh, saudaranya tadi, ahlan wa sahlan. Ya, ahlan wa sahlan itu ucapan ya selamat lah begitu, selamat datang ya. Welcome begitulah. Ahmad, hada sadiqi. Ini temanku. Hada sadiqi huwa muhandisun. Huwa muhandis. Ini temanku, dia seorang insinyur. Ya, insinyur, arsitek arsitek ini masuk ke dalam istilah muhandis. Ya. Ya, saya kira ini mungkin teknik sipil gitu ya. Tapi yang sering dimanai dia insinyur atau arsitek. Qara al-akh ini, ini saudaranya berkata yang dikenalkan tadi, ahlan wa sahlan. Selamat datang. Qala Ahmad ma'as salamah. Qala Badar ma'as salamah. Nah, ma'as salamah ini ucapan yang biasanya kita ketika kita bertemu seseorang ya baru jumpa dan mau mau pergi kembali maka kita ucapkan salamah ya, atau ada seseorang yang mau pergi nah ini setelah bertemu tadi mau pergi dia kita kita ucapkan salamah dan kemudian kita berangkat seperti begitu ya baik sekarang coba diikuti al hiwarus thalis unzur واستمع وأعد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله هذا أخي هو مدرس أهلا وسهلا Hada sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ya. Sekali lagi kita ulangi dan diikuti ya. Unzur wastami' wa'a'id. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi huwa mudarris. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi huwa muhandis. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Baik. Ya, kita anggap ini bisa dipahami ya. Al-Hiwar As-Salis bagian pertama. Sekarang coba kita pindah ke bagian yang kedua. Ini sama masih, cuman dia itu tadi yang pernah kita katakan bahasa Arab itu berbeda antara penggunaan laki-laki dan penggunaan perempuan. Walaupun memang tidak semuanya berbeda, tapi beberapa eh, apa namanya beberapa kedudukan itu berbeda ya beberapa tempat dia memiliki perbedaan pengucapan al hiwarus salis percakapan ketiga bagian ba unzur wastami' wa a'id baik saya bacakan dulu As, eh, ini baina nada wa huda perbincangan percakapan antara nada dan huda Assalamualaikum waalaikumsalam. Hadhihi ukhti hiya tabibah. Ahlan wa sahlan. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Baik. Perbedaannya tidak terlalu banyak ya, hanya pada kata Akhi menjadi ukhti. Kalau laki-laki akhi, kalau saudara perempuan ukhti. Ya, jadi kalau sering kita dengar ukhti ukhti itu sebetulnya saudara laki eh, saudara perempuanku. Ya, ukhti. Kalau dia bukan saudara perempuan kita, saudara perempuan saja, ukhtun ya, bacanya ukhtun. Nah, iya di akhir ini itu artinya saya, ya. Hadihi ukhti hiya tabibatun dia seorang dokter. Ya. Kalau perempuan itu sering diakhiri dengan e, eh, tak marbutoh ya, kalimat yang disandarkan kepada perempuan ya, apakah itu dia e, pekerjaan, apakah itu dia apa namanya sifat itu biasanya di akhir kata tersebut ditambah dengan tak marbutoh. Hia Tobi Batun. Dia seorang dokter kalau laki-laki tidak pakai tobi batun tapi tobi bun saja. Ya. Ahlan wa sahlan qala nada hadhihi sadiqati. Ini teman teman eh, temanku ya ini temanku, teman perempuanku. Hiya talibatun. Dia adalah seorang pelajar. Nah, ini juga keistimewaan ya di dalam bahasa Arab. Jadi kalau kita memperkenalkan dia temanku, itu bisa diketahui langsung temannya itu laki-laki atau perempuan. Ya, dia saudaraku. Itu bisa diketahui langsung dia saudara perempuan atau saudara laki-laki. Kalau kita misalnya bilang di bahasa kita e, itu teman saya. Kalau orang tidak paham dia akan tahu teman ini teman laki-laki, laki-laki kah atau perempuan kah? Akan butuh penjelas lagi, teman perempuanku atau teman laki-lakiku. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya kita katakan saja hadhihi sadiqati. Orang langsung tahu oh ini berarti yang dimaksud adalah teman perempuan kalau dia katakan hadza sadiqi, nah berarti yang dimaksud adalah teman laki-laki. Ya, jadi dia katanya pun sudah punya e, klasifikasi pembeda gitu ya. Hadhihi sadiqati hiya talibatun. Ini saudara eh, eh, temanku, dia seorang pelajar. Ya, kalau laki-laki talibun. Ahlan wa sahlan ma'assalamah ma'assalamah Baik, sahabat Akademi Nur, coba sekarang ikuti ya. Al-hiwaru thalis. Unzur wastami' wa'a'id. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Hadhihi ukhti هي طبيبة أهلا وسهلا هذه صديقتي هي طالبة Kita ulangi ya. Hadhihi sadiqati hiya talibah. Ahlan wa sahlan. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ini perhatikan betul panjang pendeknya ya. Kadang-kadang sering itu saya di beberapa tempat mengajar eh, sebagian yang belajar itu sering kadang-kadang dia tidak memperhatikan panjang pendeknya. Misalnya kata tolibah, ya dia sering kata tolibah gitu, atau tolibah, seperti itu. Ini nggak benar ya. Jadi harus diperhatikan betul mana yang panjang, mana yang pendeknya. Hiya talibatun. Jangan dibaca hiya talibah. Ada ya mungkin pemirsa di rumah uh, alhamdulillah benar bacaannya. Tapi di beberapa orang sering kejadian di sini ya. Baik. Selesai kita di percakapan, sekarang kita pindah ke al-mufradat. Al-mufradat kosa kata kosa kata al-ardu paparan. Unzur wastami' wa'a'id. Lihat, dengarkan, dan ulangi. Ya, jadi ikuti ya. Mudarrisun. Tapi yang pertama ini saya bacakan dulu, nanti baru diikuti. Mudarrisun. Talibatun. batun Muhandisun akhun ukhtun sadiqun sadiqatun hadha hadhihi huwa hiya nah, ini kosakata kosakata yang ada dalam percakapan tadi ini di Rincikan satu persatu Perhatikan dengan melihat gambar, dengarkan dan ulangi. Unzur wastami' a'id. Baik. Mudarrisun. Talibatun. Tabibatun. Muhandisun. Akhun. Ukhtun. Sadiqun. Sadiqatun. Hadha. Hadihi. Huwa. Hiya. Ya. Nah. Di sini dibedakan antara yang laki-laki dan yang perempuan. Ya, contohnya setiap kata yang perempuan itu sering diakhiri dengan tak marbutoh. Contoh yang pertama ini di, di, di baris pertama misalnya mudar risun talibatun. Berarti kalau dia e, gurunya guru perempuan tinggal tambah saja di akhirnya menjadi tak marbutoh. risatun. Ya. Talibatun Berarti kalau dia laki-laki, hilangkan saja tamar mutohnya menjadi talibun. Tobibatun. Begitu juga untuk laki-laki menjadi tobibun. Muhandisun. Berarti kalau e, insinyurnya perempuan, muhandisatun. Akhun, ukhtun. sodikun. perempuannya adalah sodikotun. Hadza, hadza itu kalau kita menunjuk laki-laki, hadza kalau dia perempuan, hadhihi. Huwa laki-laki, hiya perempuan. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah, ini selesai kita ya di Al-Hiwarus Salis di pelajaran ketiga ini dan di akhir ini ada latihan yang bisa kalian coba untuk kerjakan di rumahnya tentunya. Tadribun, latihan. Sil bainal kalimati wa suratil munasibati. Ya, sambungkan antara kata dengan <coughs> gambar yang cocok. Ya, sambungkan antara kata dan gambar yang sesuai. Sil bainal kalimati was suratil munasibati. Nah, mudarrisun talibun. Mudarrisun kemana gambar uh, arah gambarnya, arah panahnya? Ya. Talibatun kemana arah panahnya? Begitu seterusnya sampai di uh, gambar ketiga, uh, gambar kedua, gambar ketiga dan gambar keempat. Baik, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk episode ini ya. Uh, ini ada sebetulnya tambahan lagi. Ini bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing di halaman 8 misalnya coba perhatikan <clears throat> eh, at-tadrib ini fahmul masmu. Ini kemampuan mendengar ya. Tapi karena kita sifatnya ini hanya rekaman dan modelnya jarak jauh, ini eh, mungkin kita lewatkan ya, mungkin kita lewatkan di pelajaran eh, fahmul masmu'nya ini dengan mendengar apa yang saya jelaskan tadi, mudah-mudahan itu bisa mewakili ya. <clears throat> Ada mufradat idhofiyah, coba perhatikan di halaman 9 ya bagi yang punya buku di halaman 9 ya buku lihat mufradatun idhofiyah, kosakata kosakata tambahan. Al-ardu al-ardu paparan. Unzur wastami' wa'id. Lihat, dengarkan dan ulangi. Ini ada gambar pulpen. Ya, kita dikenalkan dengan rokom dengan angka. Pulpen satu berarti disebut dengan wahid. Wahidun. Isnanun. Isnani. Mohon maaf. Isnani. Salasatun. Arba'atun. Khamsatun. Jadi kita berhitungnya baru sampai lima ya. Jadi ini dalam bahasa Arab. Uh, wahidun. Isnani salasatun arba'atun khamsatun. Ini dihafal mati dulu, ya. <clears throat> Ada lima. Wahidun isnani salasatun arba'atun khamsatun. Coba diikuti. Wahidun isnani salasatun arba'atun khamsatun ya apakah mesti ada dibunyikan di akhirnya bisa kita bunyikan dan bisa juga sebetulnya kita matikan wahid isnan salasah arba'ah khamsah misalnya begitu ya ini ada latihan-latihan juga At-tadribul awal, latihan yang pertama, sil bainal adadi wa suratil munasibah. Nah, hubungkan, sambungkan antara angka dengan gambar yang cocok dengan angka tersebut. Ya, ini kita dikenalkan dengan angka ya. Dikenalkan dengan angka. Misalnya eh, gambar pertama di bawahnya ada angka 4. Berarti sambungkan angka 4 ini kepada gambar buku yang bertingkat 4. Nah, begitu seterus-seterusnya ya. Sil bainal adadi hubungkan antara angka wasuratil munasibah dengan gambar yang cocok. Ini latihan yang, kedua, yang pertama. at busani busani, ini juga kalian kerjakan. Roti bil a'dad, susun angka-angkanya. Nah, ini kan acak masih dibuat. Nah, di kolom yang kosong itu diisi. Ya, kolom yang kosong di bawahnya disusun sesuai dengan urutannya, yang paling rendah hingga paling yang tinggi. Kemudian At-tadribu salis asyir ilal adadillazi tasma'uhu. Ini saya sebutkan. Kalian tunjuk ke mana arahnya. Isnan. Khamsah. Salasah. Arba'ah. Wahid. Baik. Kemudian kita pindah ke latihan yang keempat. At-tadribur rabi'. Latihan yang keempat. Qulil adada. Qul itu katakan. Qul. Ucapkan. Ya, jadi kalau kita misalnya suruh orang bilang, coba katakan. Qul. Ya, katakan. Qul al-adad atau qulil adad, sebutkan angka al-musyara ilaihi yang ditunjukkan kepadanya. Nah ini kita skip ya, kita lewati karena ini kita tidak bertemu langsung. Baik, ini ada juga nanti at-tarakib an-nahwiyah. Allah kita akan sampaikan pada episode selanjutnya. Dan saya kira kita cukupkan pada episode keempat ini sampai di sini di halaman 9. Ini latihan-latihan tadi coba dilatih di rumah ya. Ingat sekali lagi ingin bahasa Arab kita lancar, baik harus konsisten untuk mempraktekkannya ya konsisten mengulang-ulang walaupun nampaknya sekali baca kita paham tapi kalau itu tidak diulang-ulang nanti akan lupa kita ya tujuan kita mengulang-ulang itu supaya dia betul-betul lengket di lisan kita jadi dalam kondisi apapun kita tetap mudah untuk meng, e, hadir dia di dalam percakapan kita naktafi bihadal qadar kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you.